ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Isa bin Sarwah At-Tirmidzi. Kita sampai di bab ke-29. Babu majaa fi qadahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu bab yang menerangkan bagaimana qadah. Qadah itu adalah wadah untuk minum. Wadah untuk minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Razak berkata di dalam eh, syarah hadis ini beliau mengatakan al-qadah jam'uhu aqdahun mithlus sabab jam'uhu asbab wa huma wa ma yushrabu bih wa ma yushrabu fihi al-qadah itu jamaknya bentuk pluralnya adalah aqdah qadah satu wadah aqdah beberapa wadah seperti sabab, nah, sabab, sebab itu bahasa Arab ya. Sebab di apa namanya di dijadikan sebagai bahasa Indonesia sebab ya. Sabab, asbab. kodah, sabab, asbab. Jadi sama timbangannya dengan sabab. Kodahun, aqdahun, sababun, asbabun. Artinya adalah sesuatu yang diminum padanya, ya sesuatu yang diminum padanya, entah cangkir atau teko atau terbuat dari kaca kah, plastik kah, dari kayu kah, maka dia disebut dengan qadah. Wal muradu bayanul wi'a illadhi kana an nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabu fihi syarab minal ma. Yang dimaksudkan dari bab ini adalah menjelaskan bejana-bejana atau wadah-wadah yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam gunakan untuk meminum entah berupa air putih atau nabiz. Nabiz itu adalah eh, air putih kemudian dimasukkan kurma kah atau anggur kah? Contoh misalnya di malam hari kita masukkan kurma atau anggur kemudian di pagi hari kita kita minum. Maka dia manis, warnanya berubah, maka itu disebut dengan nabiz ya wal asal dan madu, wal laban, susu, wa ghairi dzalik dan selain itu ya. Jadi intinya adalah hadis ini menjelaskan bagaimana bejana atau wadah atau cangkir yang diminum oleh Rasulullah Wasallam baik yang beliau minum, eh, beliau gunakan untuk meminum banyu putihkah atau nabidh atau madukah atau susu dan yang lainnya. Hadis pertama nomor 195 Qala al-Imam At-Tirmidzi haddatsana Al-Husain ibn al-Aswad al-Baghdadi qala haddatsana Amr ibn Muhammadin qala haddatsana Isa ibn Tahman an Thabitin qala akhraja ilaina Anas Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qadaha khashabin ghalidhan mudabbaban bihadidin faqala ya Thabit hadza qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi berkata menceritakan eh, Al-Husain bin Al-Aswad Al-Baghdadi bercerita kepada kami. Husain bin Aswad Aswad ini nama kakeknya. Husain bin Aswad nama kakeknya Aswad. Nama abah beliau Husain bin Ali bin Aswad. Ya. Jadi di sini disebutkan kakeknya. Contoh ulun bisi kaing ngaran Sidin Zaini, Muhammad bin Hafiz Ansori bin Zaini. Itu boleh dalam <laughs> bahasa Arab seperti itu ya. Padahal ngaran bukan nama abah ulun Zaini, tapi nama kah, kakek. Nama abah ulun Abdul Hadi Abdul Hadi bin Zaini. Tetapi disebutkan Hafiz bin Zaini. Padahal Zaini nama nama kakek. Nah, sama seperti ini. Husain bin Al-Aswad, Aswad nama kakek, nama abah beliau Ali, Husain bin Ali bin Aswad al-Baghdadi orang Baghdad. Beliau berkata, Isa bin Tohman bercerita kepada kami dari Sabit. Sabit seorang tabi'in, eh, kibaru tabi'in, Sabit bin Aslam al-Bunani, ya, muridnya Anas bin Malik. Dia berkata, Anas bin Malik pernah mengeluarkan kepada kami atau memperlihatkan kepada kami kodah seperti cangkir yang terbuat dari kayu, yang terbuat dari kayu Kemudian dilapisi besi kepada kami. Jadi misalnya ini anggaplah dari kayu. Kemudian ditutupi atau dilapisi dengan dengan besi. Kemudian uh, Anas berkata, "Wahai Sabit, ini adalah kodahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah cangkirnya atau bejananya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia terbuat dari kayu, kemudian dilapisi dengan besi. Kata Syekh Abdul Razak, "Fihi wasfu qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu qadahun masnu'un minal khashab ghalizun mudabbabun bihadidin." Nah, hadis ini menjelaskan tentang menyebutkan sifat atau bentuknya atau bahan e, bejananya atau cangkirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah wadah yang terbuat dari dari kayu ya. Zaman sekarang kan seperti ini ya ini keramik, ada yang plastik. Rasa jarang pang kayu. Ada ada tapi ja, jarang. Itu mahal mungkin sekarang ya kalau terbuat dari kayu. Galiyun dan dia keras, maka ada mungkin kayu lembek. <laughs> Tapi kayunya kah keras. karas. babun bin bihadid dan dia dilapisi dengan besi. Nah, ini menunjukkan sebuah faidah bahwa sesuatu yang bermanfaat itu kalau dia diperbaiki, ditambahi dengan sesuatu untuk melindungi dia, maka ini dianjurkan. Nah, seperti HP, supaya jangan kena banyu atau apa, kita kasih pelindung. Supaya jangan gurai, kita kasih anti goresnya. Anti gurai. Itu dianjurkan, ya. Sebagaimana halnya kayu tadi kemudian dilapisi dengan besi, maka dia tambah ku kuat. Ya kayak misalnya apa kendaraan pian kasih atasnya itu misalnya supaya jangan dikurkut kucing joknya itu nah pian kasih itu artinya kita memelihara barang kita yang bermanfaat di apa namanya dikasih protek yang lebih lah kalau kendaraan dikasih lagi misalnya HP intinya semua yang bermanfaat benda-benda tersebut kita kasih pelindung kita kasih pelindung untuk menjaga harta tersebut jadi faedahnya adalah annama yanfa wa islahuhu mustahab wa atuhu makruhah. Bahwasanya sesuatu yang bermanfaat dan memperbaikinya atau ditambah dengan pelindungnya itu adalah dianjurkan dan menyia-nyiakan harta sesuatu yang bermanfaat hukumnya adalah makruh dibenci. Bahkan bisa terjerumus kepada tabdzir, buang-buang harta misalnya. Contoh kesesarikan lawan HP, pian buang ke sungai. Nah, ini kan mubazir namanya. Jadi pian barikan lawan orang selesai yang bermanfaat. Jadi intinya adalah benda sesuatu yang bermanfaat kalau kita bikin pelindung, kita jaga maka itu dianjurkan. Wadhabbah hiyal hadidatul 'aridah allati tajma'ul khashab. Dan lapisan di sini itu terbuat dari besi yang lebar yang mengumpulkan kayu. Jadi besinya kada sedikit. Contoh ini kayu, maka dia seluruh kayu ini dilapisi oleh besi. Nah, jadi kuat, tahan banting ya. Watalumu ba'duhu ila ba'din liyatamasak wa yalta'im. Fungsinya apa? Lapisan besi tadi. Dia mengumpulkan sebagian kepada sebagiannya, telapisi agar dia kuat dan menyatu kepada kayu tadi. Makanya dilapisi supaya dia kuat dan menyatu. Maka fala yahsul fihi fajwatun yatarassabu min halma. Di antara faedah dilapisi besi tadi, maka tidak terjadi kepada cangkir tersebut ada retak, ada renggang karena terlapisi be besi. Dan dia pun tidak menembus air. Maksudnya air tidak menembus kepada cangkir tadi. Kalau kita random di di banyu misalnya. Ini fungsi dari eh, kayu kemudian dilapisi dengan dengan besi. Kemudian eh, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Perhatikan di bawahnya di sini ada Waqad rawahul Bukhari fi sahihihi dan sungguh Al-Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya nomor 5638 dari Asim Al-Ahwal qala beliau berkata ini adalah tabi'in juga muridnya Anas bin Malik Ra'aitu qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa kana qadin sada'a fasalsalahu bifiddah kata tabi'in Asim Al-Ahwal saya melihat kodah atau cangkir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Anas bin Malik radhiyallahu taala dan cangkir tersebut kodin sodaa sungguh telah retak ada retaknya. Fasal salahu bifiddah lalu dia tambal dengan perak. Kemudian ditambal dengan dengan perak. Nah, bukankah ada hadis banyak hadis yang melarang kita untuk minumkah atau makanankah yang terbuat dari perak atau eh, emas. Belum selesaikan dulu. Qala maka Anas mengatakan wahwa huwa qadahun jayyidun aridun min nudor. Ini adalah qadah atau cangkir yang bagus, yang besar min nudor yang terbuat dari nudor. Nudor, nudor itu adalah sejenis pohon sejenis po pohon. Jadi dia asalnya adalah kayu, kemudian ada deretak, maka dilapisi dengan perak. Kemudian Anas mengatakan, "Laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadah aktsar min kada wa kada." Kata Anas dan sungguh saya menuangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa qadah tadi eh, lebih banyak dari sekian sekian. Maksudnya beliau sering menuangkan air dengan kodah tersebut yang mana sudah ditambal dengan pe perak. Ulun sebutkan e, beberapa hadis, tiga hadis yang melarang kita untuk memakai piringkah, cangkirkah atau alat makanan yang terbuat dari emas atau pe perak. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Uzaifah Ibnul Yaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah, wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum dunya wa lakum akhirah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian meminum bejana yang terbuat dari emas dan perak." Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara asal perintahnya menunjukkan apa? Wajib. Menunjukkan wah, wajib. Wala ta'kulu fi sihafiha dan janganlah kalian makan juga di piring-piring emas atau peh, perak. Baik bejananya, bejana itu yang untuk apa namanya? menampung banyu. Ya, apa namanya? gentong lah dan seterusnya. Kemudian dan juga jangan kalian pakai piring-piring yang terbuat dari emas atau peh, perak. Alasannya kata Rasulullah SAW maka sesungguhnya entah bejanakah, piringkah, cangkirkah yang terbuat dari emas dan perak lahum fid dunya untuk orang-orang kafir di dunia. Mereka silahkan memakai itu tetapi mereka tidak bisa memakai di di akhirat. Walakum fil akhirah kata Rasulullah SAW dan bagi kalian para sahabat dan umat untuk di di akhirat kita diharamkan memakai bejana, piring, cangkir, emas dan perak di dunia, tapi di akhirat. Itu di mana? Di surga. Sebagaimana kita dilarang diharamkan laki-laki untuk memakai harir uh, sutra, tapi kita di surga memakai sut, sutra. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya uh, termasuk kebiasaan orang-orang kafir, uh, bukan non muslim ya, orang-orang kafir itu mereka menggunakan cangkirkah, sendokkah, garpukah dengan eh, yang terbuat dari emas atau pe, perak. Makanya kita dilarang tasyabuh dengan mereka. Di antara sebabnya tasyabuh dengan orang-orang kafir, memakai pe, apa tadi cing, e, cangkir, piring dan seterusnya. Tetapi kita di akhirat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita surga tanpa hisab dan tanpa azab, maka kita akan memakai atau menggunakan piring dan seterusnya yang terbuat dari emas atau perak. Nah, berarti kan secara zahir hadis ini bertentangan dengan tadi yang di Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah saw memiliki kodah atau cangkir yang ternyata ada tambalan pe peraknya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari sahabat Barwa bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in wa anisyurbi fil fiddah fa innahu man syariba fiha fid dunya lam yashrab fiha fil akhirah. Kata sahabat Bara bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami dan melarang kami dari tujuh macam. Ada tujuh macam yang Rasul perintahkan dan juga ada tujuh macam yang Rasul larang. Nah di antara larangan tersebut wa anisyurbi fil fiddah yaitu minum dari perak. Nah, entah itu cangkirkah, wadahkah dan seterusnya. Alasannya fa innahu man syariba fiha fid dunya lam yashrab fiha fil akhirah. Maka sesungguhnya orang yang meminum dari perak tersebut di dunia maka dia tidak akan meminumnya di di akhirat. Jadi kita diharamkan meminum di akhirat dikarenakan kita minum di di dunia. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga Eh, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha beliau eh, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batni nari jahannam nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang meminum pada bejana yang terbuat dari perak sesungguhnya dia menuangkan di perutnya di Sesungguhnya dia menuangkan di perutnya api neraka jahan, jahanam. Maksudnya adalah seseorang yang meminum terbuat dari cangkir yang dari dari perak ya. Kemudian di akhirat sesungguhnya minuman tersebut hakikatnya adalah dia menuangkan di dalam perutnya api neraka jahan, jahanam. Nah, ini kan belum menunjukkan bahwasanya ada wa'id, ada ancaman. Berarti meminum istimbat hukumnya apa? Meminum minuman dari gelas yang terbuat dari perak adalah dosa besar karena ada ancaman di neraka. Itu di akhirat nanti dia menuangkan air tersebut yang sejatinya adalah dia meminum api neraka jahan jahanam. Nah, kemudian adapun mengkompromikan atau mengumpulkan dua atau dua hadis yang bertentangan ini kan tidak mungkin. Hadis itu ber, bertentangan. Maka Al-Imam Ibnu Qudamah beliau mengatakan tiga syarat bahwasanya boleh cangkir itu atau wadah itu kalau dia rusak kemudian ditambal dengan perak. Jadi secara asal cangkir tersebut bukan dari perak tetapi dari kah, kayu karena retak kemudian ditambal dengan perak. Tetapi ada syarat-syaratnya. Ibnu Qudamah mengatakan ada tiga syarat bolehnya kita memoles atau menambal dengan perak. Yang pertama adalah bahwasanya retaknya itu rusaknya itu sedikit namun balah tengah kata kawa gandal benar. Sedikit aja Pak, ya, retak sedikit ya. Maka boleh ditambal dengan perak. Itu yang pertama. Retaknya sedikit, kemudian sedikit juga ditambal dengan perak. Yang kedua, tambalannya itu terbuat dari perak jangan emas. Kalau emas sedikitkah, banyakkah, mutlak haram. Kalau perak boleh ya. Tapi tadi yang pertama dia harus sedih sedikit. Tambalannya harus dengan perak. Kemudian yang ketiga, lil hajah ada keperluan. Kenapa kita menam, eh, kenapa ada sedikit peraknya dikenakan fungsinya untuk penam penambal bukan hiasan. Nah, hiasan tidak boleh kalau ada hajatnya, ada maslahat karena bocor tadi, maka ditambal dengan perak. Nah, ini menunjukkan juga bahwasanya kalau kita memiliki harta yang rusak, kalau masih bisa ditambal, diperbaiki maka diperbaiki, jangan langsung di, dibuang. Kayak baju carik, gengsi langsung dibuang misalnya. <laughs> kan bisa ditambal malah. Kecuali rabitnya setengah misalnya banyak banar. Itu pun kalau bisa kita manfaatkan untuk jadikan lap ya, bukan langsung di, dibuang. Intinya semua barang yang bermanfaat untuk kita kalau itu rusak dan masih bisa diperbaiki maka diperbaiki, jangan langsung di, dibuang. Kemudian hadis yang kedua, nomor 196. Qala imam Tirmizi, haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman qala anba'ana Amr ibn Asim qala Anba'ana Hamad ibn Salamah qala anba'ana Humaidun wa Thabitun an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal qadah asyraba kullahu al-ma'a wan nabidha wal asala wal labana Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim Kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman beliau mengatakan menceritakan kepada kami Amr bin Asim beliau berkata menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dia berkata menceritakan kepada kami Humaid At-Tawil dan juga adalah Sabit bin Aslam Al-Bunani ini dua orang tabi'in An Anasin dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Anas mengatakan laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadah asyraba kullahu al-ma'a wan nabiza wal asala wal labana. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku telah memberi minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan qadah ini. Beliau memegang qadah ini maksudnya dengan cangkir ini semua minuman Nabi. Ya karena Anas adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau banyak tahu tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya berkaitan dengan bagaimana beliau di rumah, apa saja yang beliau gunakan, akhlak Nabi kepada beliau ya Anas bin bin Malik. Baik air nabi, madu dan juga su, susu. jadi semua minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam saya pernah tuangkan dengan kodah ini, dengan cangkir ini. Baik minuman itu susu kah, madukah, kah atau air putihkah. Kemudian kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak Beliau mengatakan, "Fihi syurbun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadah anwa al-ashribati allati kana yashrabuha minal ma' wan nabidh wal asal wal laban." Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminum semua jenis minuman berupa nabidh, susu, madu dan air putih dengan memakai kodah tersebut, dengan memakai cangkir yang dibawa oleh Anas bin Malik. Kemudian kata Syabdur Razak wan nabidh, nabidh maksudnya adalah ma'un yunbazu fihi rutab awil inab aw nahwuha aw nahwu aw nahwuhuma fil lail fayatahallalu fil ma'i ila as-sabah fayusbihu ta'mul ma'i hulwan fihi madzaqur rutab awil inab nabid maksudnya adalah air yang direndam di dalamnya rutab nah bukan nangkaras ya rutab itu masih segar <laughs> Bukan nangkara ya, rutop. Dia masih muda, masih segar. Itu yang direndam, Yang rutop ya. Kemudian atau bisa juga rendaman eh, anggur, enak anggur ya. Atau selain keduanya, biasanya biasanya kita lemon bisa ya. Maka itu juga disebut dengan nah, nabid. Kan lemon malam misalnya pian rendam, pian tetap dua dulu, rendam, enak di kulkas, paginya minum itu segar perasan lemon, limau kuit kah dan seterusnya. Di malam hari. Jadi di, dimulai rendamannya di malam di malam hari. Kemudian di sini diterjemahkan dengan saripatinya larut ke dalam air ketika pagi tiba. Jadi maksudnya adalah lalu dia berubah menjadi manis ketika di pagi hari karena dicampur dengan kurma dan anggur, kurma atau ang anggur maka dia berubah menjadi ma, manis. Ya kalau lemon kan maka menjadi ma, masam. Ini nah, tergantung jenis campurannya. Maka rasanya pun berubah menjadi manis dan itu di dalamnya terdapat rasa rutop tadi ataupun ang, anggur. Nah, e, permasalahannya adalah di zaman sekarang terkadang nabiz ini memabukkan. Ya, jadi semacam difermentasi. Ya, jadi kayak banyu dicampur dengan anggur, kemudian zat kimia yang lain, kalau dia memabukkan maka hukumnya ha, haram, jelas. Segala sesuatu yang memabukkan sedikitkah, banyakkah, maka hukumnya adalah ha, haram. Nah, sama halnya campuran yang halal nah, sama halnya sesuatu yang halal dicampur-campur memabukkan maka ha, haram. Obat biogesik lawan obat spiritus dicampurkan diminum mabuk mah itu hukumnya haram. Secara asal kan obat itu halal. Itu banyak contohnya kayak zaman sekarang ya. Aneh-aneh. Jadi campur-campuran ini-ini mabuk. Nauzubillah min min dzalik ya. Dan itu kenapa mereka terkadang mabuk dengan seperti lem, seperti obat, seperti itu? karena nggak bisa membeli sabu-sabu. Akhirnya dengan yang paling paling mudah mereka dapatkan ya asalnya halal campur-campur kemudian mah mabuk hukumnya sama dengan kho khamar haram ya. Terancam dengan siksa api api neraka. Nah, kemudian kata Syekh Razak ini sangat uh, bagus penjelasan beliau. Lu langsung bacakan saja. Di masa sekarang Allah telah memudahkan berbagai campuran dan jus buah. Nah, di zaman sekarang sangat mudah kita dapatkan. Ambil buah, ambil banyu, susu, blender, jadi Zaman dulu menunggu malam dulu, baru kemudian paginya baru di, diminum. Ada kurma campur dulu ke kurma, kemudian besok paginya baru di, diminum atau anggur besok paginya baru di, diminum. Ya, zaman sekarang tiga campur campur campur blender kemudian ja, jadi sangat mudah. Makanya termasuk kenikmatan utama, kenikmatan primer manusia adalah masalah maka makanan. Makanya di antara hadis kursi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni." Setiap dari kalian itu adalah kelaparan, maka mintalah makanan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan termasuk kebutuhan yang sangat mendasar bagi seluruh manu, manusia. Jadi kalau misalnya kita dilimpahkan makanan, makanan yang murah, yang mahal kita bisa dapatkan, kita bisa rasakan, maka itu adalah nikmat yang paling besar. Terkadang ada Pak seseorang yang memiliki harta yang banyak, tetapi Allah tidak berikan nikmat bisa merasakan makanan garing kah, kayak kolesterol kah, apakah macam-macam sehingga kadang-kadang makannya nyaman. Jadi nikmat makan nyaman itu tidak bisa diukur kalau dia banyak mendapatkan harta kada. Karena ada penyakit ini macam-macam sehingga dia tidak bisa makan makanan yang enak. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah tatkala kita bisa memakan semua makanan yang enak tanpa ada pantangan. Nah, luar biasa. Apalagi makan banyak, kadang mau belamak-lamak. Kan perempuan takut ya kalau makan banyak, takut belamak. Ini ada makan banyak tapi kadang mau belamak-belamak. Nah, sakalnya cacingan. Jadi masya Allah kalau kita lihat ya bagaimana Rasulullah SAW membuat sebuah minuman agar dia nyaman, enak, maka prosesnya nabil. Ya. Kalau zaman sekarang sangat mudah biar anak buah apa aja. Yang kedua di sini di Eropa ada kawal kita bisa kirim. Ya, sangat mudah di zaman se sekarang. Kata beliau, ketika seseorang membutuhkan air yang dicampur dengan jus apel kah, jeruk atau yang lainnya, maka dia tinggal memasukkan air dan buah-buahan yang dia inginkan ke dalam alat pembuat jus sangat mudah. Makanya kalau kita ingin bersyukur kepada Allah terhadap makanan yang kita makan sederhana misalnya, maka kita bisa kias kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi ya, Kalau kita kan masih istilahnya ya uh, sefakir-fakirnya kita kita bisa masih bisa makan makan yang nyaman dan enak. Di zaman sekarang, sefakir-fakirnya kita kita masih bisa makan makanan yang nyaman lagi enak. Maka kalau hendak bersyukur, kita biasa bisa kiaskan kepada kehidupan Rasulullah Alaihi Wasallam Masalah makanankah masalah rumahkah masalah ini kah dan itu. Contoh kayak rumah lah. Bagaimana rumah Nabi SAW? Pernah Nabi suatu malam itu beliau sholat. Kalau beliau sujud, menapas menapas menapak batis Aisyah supaya bisa sujud. <laughs> Aisyah bunjur. Kira-kira rumah Nabi itu luaskah? Kadang halus. Nabi sholat, kemudian Aisyah bunjur. Kalau Aisyah, kalau Nabi hendak sujud, maka menapak batis Aisyah agar dia menarik. Karena Nabi kadang kalau sujud, itu kalau kita kiaskan masih nyaman, masih ganal. 10 kali 10, 36 dan seterusnya masih luas ya. Subhanallah. Itu masalah rumah, masalah makanan, bagaimana makanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiga hari kadang mengepul apa asap ya. Makanan keseharian beliau adalah aswadan, dua yang hitam, air dan dan kurma. Kalau kita hari Minggu, hari Ahad ada undangan, daging macam-macam banyak. Setiap minggu ada tarus ya. <laughs> Luar biasa. Jadi zaman sekarang nikmat makanan itu sudah sangat banyak. Ya. Kemudian beliau meneruskan dan dalam waktu singkat nah sudah menjadi menjadi semacam jus. Kemudian dia bisa meminumnya sebagai minuman yang manis dan lezat. Kata Syekh Abdul Razak, ini adalah fadlullah karunia dari Allah Subhanahu wa taala di zaman seka, sekarang. Sangat mudah membuat minuman, kita campurkan dengan ini dan itu kemudian menjadi lezat. Makanan pun juga begitu. Bagi Allah lah segala puji pujian. Kata beliau jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita habis makan, habis minum diperintahkan agar memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadis sebelumnya kita sudah sampaikan, termasuk cara agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita minum, kalau kita makan, setelah dari makan dan minum membaca alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dan Allah ridho dengan kita. Allah kasih makanan, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, di bab ini cuma dua hadis yang eh, penulis sebutkan. Hadis yang pertama tadi dari Anas bin Malik juga bahwasanya kodah Nabi, cangkir Nabi itu terbuat dari kayu. Kemudian dilapisi dengan besi. Riwayat yang lain yang ada di Sahih Bukhari bahwasanya kodah tersebut retak kemudian ditambal dengan pe perak. Maka boleh dengan tiga syarat. Yang pertama tadi tambalannya sedikit, yang kedua itu dengan perak bukan dengan eh, emas. Dengan emas sedikitkah banyaknya? Banyakkah hukumnya adalah ha, ah, haram. Kemudian yang ketiga karena ada keperluan yaitu untuk ditambah. Kalau hanya sebagai hiasan maka tidak boh, boleh. Itu bukan keperluan yang mendesak ya, bukan keperluan yang dianggap penting. Kalau itu menambal kan berarti untuk fungsi dari asal dari sebuah cangkir tersebut yaitu untuk di, diminum. Kemudian hadis yang kedua bagaimana Rasulullah SAW uh, menjadikan kodah itu untuk semua minuman tersebut ya, entah nabidkah, madukah, susukah atau air putihkah. Kemudian Syekh Abdul Razak menutup dengan di zaman sekarang sangat mudah kita mendapatkan minuman, mendapatkan makanan yang enak, lagi halal, maka jangan lupa kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah bentuk karunia dari Allah kepada kita di zaman seka, zaman sekarang. Masih ada lagi e, beberapa menit. Ulun teruskan. Bab yang berikutnya, bab yang ke-30 masih seputar eh, makan makanan dan minuman lah. Tadi kan seputar wadahnya. Sekarang jenis buahnya, nah, jenis buah yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Eh, bab yang ke-30, babu majaa fi faqihati Rasulillah SAW. Bab yang menjelaskan hadis-hadis tentang buah yang dimakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, beliau ingin menjelaskan makna fakihah. Kan buah bahasa Arabnya adalah fakihatun, itu buah. Fakihatun. Kata beliau, al-fakihatu ma yatafaqahu bihi ayatana amu bi aklihi rotban kana aw bisan. Buah secara asal dia diambil dari kalimat tafakkaha yatafakkahu. Jadi kan buah itu bahasa Arabnya apa? fakihatun. Dan itu diambil dari kata tafak tafak kahu Yang secara makna, secara harfiah maknanya adalah bernikmat-nikmat atau berlezat-lezat. Jadi kata fakihah yang artinya adalah buah itu adalah secara harfiah maknanya adalah sesuatu yang lezat dan nikmat. Menunjukkan buah itu nikmat dan dan lezat. Ya tanah amu biaklihi rotban kana aw bisan yang mana seseorang berlezat-lezat bernikmat-nikmat dengan memakan buah tadi baik buah tersebut basah ataupun ke kering. Ya, yang basah contohnya apa yang basah? Jambu air. Ngarannya aja jambu air berarti basah. <laughs> yang keras itu seperti semangka itu dalamnya bebanyu juga. Intinya buah itu ada yang keras dan ada yang yang yang basah. Nah, seperti katin, buah tin. Wal bitih, semangka. Semangka ada di zaman Nabi. Makanya Nabi makan semangka. Nanti disebutkan di sini. Wazabib, zabib itu uh, kismis. Kismis itu kan anggur yang dikeringkan. Dia terbuat dari anggur kemudian di, dikeringkan. Warutop kurma rutop dia masih segar, masih muda waruman. Nah, ruman apa? Buah delima. Ternyata Nabi pernah makan dan di dalam Al-Qur'an pun disebutkan buah de, delima. Makanya ada ngaran anak babinian ngarannya rumana. Itu ruman. Artinya delima. <laughs> Artinya de, delima. Rumanun ketika rofa, domah. Rumanan ketika nasab, fathah. Kalau disukunkan rumana, rumana. Ya. Qala ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Nah, di surah Ar-Rahman ayat 68. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya fihima di dalam keduanya di dalam keduanya kedua surga ada buah dan ada kurma dan ada delima. Nah, di dalam surga ada semua jenis bu buah, entah kurmakah atau delima. Nah, kalau kita perhatikan di ayat ini, Allah mengatakan di kedua surga ada fakihatun, buah. Kemudian disebut disebutkan lagi secara khusus dan kurma dan delima. Jadi banyak teks ayatkah atau hadiskah yang mana sebelumnya menyebutkan umum, kemudian disebutkan khusus. Kan Allah mengatakan di dalam kedua surga ada buah. Buah itu kan umum, tetapi disebutkan khusus lagi nakhlun kurma dan rumman ada buah deli delima. Nah, ketika ada umum disebutkan khusus itu menunjukkan kemuliaan dan keutamaan buah ter tersebut. Seperti kata Aisyah, Rasulullah SAW menyukai yang manis-manis. Kemudian wal asal dan madu. Bukankah madu ter termasuk yang manis-manis? Tetapi disebutkan lagi secara khusus menunjukkan madu mempunyai keutamaan dan kemuliaan. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Al Langsung kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan para ahli ulama bahasa menyatakan buah-buahan yang disebutkan hanya di atas atau di dalam ayat saja. Uh, ulun masih terjemahnya masih kurang tepat ya. Kurang bacakan bahasa Arabnya. Innama khussa dzalika bidzikri al araba tadhkuru asya'a mujmalatan thumma takhussu minha syai'an bitasmiyah tanbihan ala fadlin fihi. Nah, para ulama bahasa mengatakan hanya saja dikhususkan di ayat tersebut dengan penyebutan kurma dan delima dikarenakan orang-orang Arab itu mereka menyebutkan sesuatu dulu secara mujmal, secara umum, secara global. Jadi orang Arabkah atau teks bahasa Arabkah terkadang ketika disebutkan sesuatu maka disebutkan mujmal dulu, secara umum dulu, secara global dulu. Kemudian mereka menyebutkan sesuatu secara khusus dengan menyebutkan namanya. Nah, seperti ini Allah sebutkan fakihah dulu, buah dulu, kemudian disebutkan secara khusus E, nakhlun dan rumman, kurma dan delima. Ini fungsinya apa? Tanbihan ala fadlin fihi. Ini untuk mengingatkan bahwasanya yang khusus tadi secara khusus disebutkan ada memiliki keutamaan dibandingkan buah-buah yang yang lain. Hadis yang pertama, hadis nomor 197. Imam Tirmizi berkata, haddatsana Ismail ibnu Musa al fazariyu Qala haddathana Ibrahim ibn Sa'din an abihi an Abdullah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'kulul kitha'a birrutubi. Nah. Imam Tirmizi berkata menceritakan kepada kami Ismail bin Musa Al-Fazari. Dia berkata menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari abahnya. Berarti Ibrahim mengambil dari Sa'ad ya dari Sa'ad abahnya sendiri. Kalau kita belajar keindahan sanat, maka sanat ini termasuk keindahannya adalah anak meriwayatkan dari abah abahnya. Dari sahabat Abdullah, Abdullah di sini siapa? Abdullah itu banyak, ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amar, Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Hmm, berarti beliau adalah siapa? Sepupunya Ali bin Abi Talib. Karena abahnya Ja'far berdua banding dengan Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Beliau berkata, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul abir birrutabi." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan kitha dengan rutab. Jadi di antara buah yang atau sayuran yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kitha. Kitha itu dia seperti timun. Tetapi lebih besar. Tetapi lebih besar. Kalau ada fotonya. Dia mirip dia mirip bentuknya mirip pare tapi besar. Kelihatanlah di HP ini. <laughs> kalau kalau pian umroh jalan-jalan misalnya, maka eh, ada kisah dia mirip timun dan besar. Jangan geli ya. Nah, kelihatan lah. Ya, kayak barat tapi besar. Tapi dalamnya mirip timun. Bahkan ada ulama yang mengatakan eh, yang namanya kisah ini ya ya timun. Dia timun tapi jenis-jenis timun. Kan timun itu jenisnya banyak. Ini satu gambarnya. Jadi ya, dia mirip timun ya. Dalamnya mirip timun. Nah, seperti ini. Kelihatan Abdurrahman? Dia lebih besar dari timun. Ya, lebih saudari dari dari teman. Itu namanya kit kifa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam makan timun dengan rutop. Jadi, jadi campuran timun atau kifa dengan kurma muda, dengan kurma muda dicampur dengan demikian. Kita baca penjelasan Syaikh Abdul Razak, langsung ulang terjemahkan. Kisah Nah, di, sini di, di apa disebutkan penterjemah dengan nama ilmiahnya adalah apa nih? Cucumis melaflexuosus. Ngarih ngarannya. Di sini kedapang saya saya Abdul Razak kada. Ini tambahan dari penterjemah nama latinnya. Kalau kita nak mencari nama latinnya adalah Cucumis melaflexuosus. Ya, mirip timun lah itu intinya. Adalah buah yang sudah ma'ruf dikenal. Kalau ke Arab, kisah aja kita. Maka dia tahu kisah maksudnya apa. Bentuknya mirip dengan timun. Ya, bentuknya mirip dengan timun tetapi lebih besar sedikit. Dia lebih be besar. Ulun belum pernah mencoba, Bang lah. Kayak timun rasanya mungkin kayak timun. Kemudian jadi ingat dulu tuh pernah makan makankah kadang waktu kuliah tuh. Kadang itu acar itu pasti dicampur dengan itu. Nah, itu nah tapi mungkin kada sadar kah, kada tahu kan namanya itu kita bisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa makan kisah dengan rutab Nah kebiasaan itu kalau orang Arab kalau mereka makan kambing, makan yang berat-berat itu, maka diimbangi dengan apa? Acar atau dengan buah. Tetapi buah itu kan dimakannya setelah makankah sebelum makankah? Kalau secara kesehatan sebelum mah makan. Bahkan Imam Nawawi beliau beristidlal dengan sebuah hadis dianjurkannya makan buah itu sebelum sebelum makan. Dianjurkan makan buah sebelum sebelum makan. Dan itu secara kesehatan memang ter, terbukti. Jadi sebelum ma, ah, sebelum makan berat. Kemudian nanti di bab berikutnya akan disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga makan rutop dengan semangka. Nah, rutop dengan semangka dicampur dengan semangka. Atau pernah memakan rutop dengan hirbis. Hirbis, hirbis itu adalah melon, tetapi dalamnya hijau. Tadi ada dalam foto, hirbis itu adalah melon, tetapi nah ini Abdurrahman Hirbiz. Dia melon tapi dalamnya hijau. Kalau dalamnya kuning namanya syammam. Melon itu kan mirip waluh sebenarnya, tapi manis dia. Tapi bukan waluh namanya, <laughs> melon. Kalau kuning namanya syammam. Tetapi kalau dalamnya hijau namanya khirbiz. Ya melon melon isinya hijau lah kayak itu nah. Itu namanya uh, eh, khirbiz. Tahu kita di zaman Nabi, Nabi pernah makan melon, Nabi pernah makan semangka. Ya. Hikmahnya apa? Kata Syekh Abdul Razak, hikmahnya menggabungkan buah-buahan di atas, yaitu digabungkan kurma segar yang ternyata dia memiliki sifat panas. Nah, jadi hikmah digabungkannya adalah bahwa kurma segar dia memiliki kandungan sifatnya apa? panas sehingga panasnya bisa diimbangi dengan dinginnya semang semangka. Sama kayak orang makan kambing, maka diimbangi dengan buah-buahan atau sayur-sayuran. Karena kambing itu panas sifatnya, sedangkan acar buah-buahan sifatnya adalah di dingin. Penetralnya misalnya. Makanya kalau hendak makan kambing yang kolesterol dia makan jus semang jus jus lagi, makan apa? nanas dulu ya. Kalau misalnya kolesterolnya masih ringan, nanas dulu sebelumnya baru dia bisa makan kambing. Kalau karena kena amdibatis. Bisa seperti itu ya. Hikmahnya menggabungkan buah-buahan di atas rutop dengan uh, semangka dengan kisah tadi dengan timun tadi. Karena kurma segar itu sifatnya panas sehingga panasnya bisa diimbangi dengan dinginnya semang semangka. Atau khirbis melon yang dalamnya hijau jadi rutop dengan kirbis, kurma dengan melon. Karena kurma sifatnya panas, melon sifatnya di dingin. Atau kita nama lainnya tadi adalah panjang sehingga menjadi netral ketika memakan keduanya bersama-sama. Ya, wallahu alam bisa. Nanti kita sambung lagi tentang penjelasan makanan ini.